Tolong diperhatikan <clears throat> kemarin kita <clears throat> berhenti dari membaca kalamnya Syekh Syekh bin Bas rahimahullah taala. <clears throat> Insyaallah sekarang kita lanjutkan. penjelasan bab Qaulullahi Ta'ala bab qaulillahi Ta'ala wa litusna'a ala aini. Tugadda maknanya. Wa qauli jalla dzikruhu tajri ayunina. tajri bi ayunina. <clears throat> Siapa yang tajri di sini? Hah? Tajri. Nabi Nuh? Hah? Apa? Eh, bukan Nabi Nuh tapi filenya adalah pra, perahu safina. <clears throat> Baik. Kemudian makna tagadda atau gadda ini bukan takwil sebagaimana yang telah tadi kita dengar. Ini bukan takwil sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia ini telah takwil. Politus naa ala aini. naa maksudnya tughadda anta ya Musa engkau dipelihara engkau diperhatikan ini bukan takwil, tapi perhatikan di sana ada makna yang disebut dengan makna dari dilalatul iltizam ataupun makna lazim dari lafaz Tusna lazimnya togotta. <clears throat> Dan inilah yang akan kita lewati dalam penjelasannya saya bin Bas bukan menafikan ain bukan menetapkan ain bagi Allah yakni mata bagi Allah ini adalah Allah memelihara Musa memperhatikan Musa melindungi Musa ini mana apa mana dari lazimnya ataupun dari tilalatul iltizamnya karena kita telah lewati bahwasanya tilalatul lafaz itu ada berapa ada Tiga, dilalatul mutabakoh wa dilalatul tadammun wa dilalatul iltizam. Dan dilalatul iltizam adalah definisinya dilalatul lafdi ala khariji ma wudi alahu. Dilalatul lafad. Makna yang ditunjukkan oleh lafad. Tapi di atas, apa di luar, apa di luar penggunaan lafad tersebut secara apa? Secara mutobakonya. Seperti makna ain atau makna apa? Makna makna tusna bukan maknanya apa? Tugotas secara lafadznya tapi melazimkan makna tugodda. Jadi engkau dipelihara di atas pandangan kami wahai Musa, Begitu maksudnya. Dan ini bukan maknanya menafikan ain, menafikan mata bagi Allah. Bahkan menetapkan. <clears throat> Perhatikan <clears throat> Dikatakan di situ wada min babi isbatil haqiqah. ini semuanya dari penyebutan yang telah kita lewati. a'udzu biwajhika. Atau tajri ayunina, terus na'ala aini. Ini semuanya dalam termasuk dari bab menetapkan hakikat sifat yang diidofakan kepada Allah. Di antaranya adalah wajah. Juga apa? Mata. Dan yang semisalnya. وكذلك تجريب أعين وكذلك تسريب أعيننا في السفينة بمرأة من الله لا بهواها ولا بهواهم بل الله يوجهها جل وعلا في صالح ركابها atau rukabiha Nuhin wa man ma'ahu Nuhin نوح Nabi Munsarif ya Berapa na nama Nabi yang munsorif? Nama Nabi yang munsorif berapa? Salah, kurang satu. Berapa? Enam. Mereka menyebutkan dengan satu kalimat sin samlah. Sin samlah. Sod, non sin, mim, lam, ha. Saleh, Nuh, Su'aib, Muhammad, Lut, dan Hud alaihissalam. Alaihim salatu wassalam. Apa? <clears throat> Su'aib, na'am. Mensarif. Sin samlah, sin samlah. Sod, nun, sin, mim, lam, Jadi berapa? Hmm? Enam. Sin syamlan itu tidak kata apa? Sona yasunu. filmernya apa? Sin. Jagalah. Syamlah. Apa? Keutuhannya. <clears throat> Persatuannya. Syamlah. Syamlah yasun syamlah. Baik. <clears throat> Jadi di sini perhatikan. Bahkan Allah yang mengarahkan perahu tersebut. Bukan berjalan dengan sendirinya. Secara tabiatnya tidak. <clears throat> perahu kan benda mati. Ya. Tapi bukan dengan tabiatnya dia. Sesuai dengan angin yang berembus. Tidak, tapi Allah yang memberikan taujih pengarahan kemana arahnya kanan kiri ya kan cepat lambat ini adalah Allah yang mengarahkannya fi salihiri rukabiha untuk apa untuk kebaikan kemaslahatan penumpangnya Nuh dan orang-orang yang bersama beliau kama zakara wasfahu fil ayat sebagaimana menyebut sebagaimana dzikra wasfu sebagaimana disebutkan sifatnya dalam ayat yang kedua fa innaka bi ayunina. Ini siapa? Fa innaka ada merek kafir siapa atau siapa? Ayo siapa yang Hmm? Siapa? Kaf ini siapa yang dimaksud? fa innaka. yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbir li hukmi rabbika Ya, ayatnya. Terus lanjutannya. Aywa. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu jazakallahu khair. <clears throat> Jadi di sini kama dzukira wasfu fil ayat Ini seharusnya enggak ada kaitan dalam matan yang dalam Sahih Bukhari. Ini beliau Sahih bin Bas mengatakan ayat ini mungkin maunya jadi bi ayunina. Atau apa? Tapi di sini kama dzukir kama dzukira wasfuhu. Sifatnya siapa? Sifatnya Nabi SAW terusnya ini. yakni tahdari ayatina wa ihtisa wa ihsanina wa mar'aminna. <clears throat> fa innaka bi ayunina ini di sini enggak disebutkan dalam matan ini enggak ada Cuma penjelasan dari Syekh bin Bas membawakan tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Fa innaka bi ayunina yang engkau ya Muhammad dalam pemeliharaan kami, dalam pandangan kami. Ini bukan berarti menafikan ain bagi Allah. Kemudian sini jama. bi ayunina, jamak dari kata ain. <clears throat> juga terjadi bi ayunina, jamak juga nah ada ini ini mufrad. <coughs> ini sebenarnya akan datang penjelasannya. Bukan berarti Allah itu punya mata, terus punya mata-mata. Punya banyak ma mata. Kalau mazhabnya Ibn Hazm karena beliau mengikuti lafadznya secara susunan seperti ini maka dikatakan Allah itu punya mata dan punya banyak mata. Tajri fi ayunina. Dan ini akan dijelaskan tentang kelemahannya. Oleh Syekh bin Bas dan juga banyak ahli ilmu yang telah menjelaskan tentang pendapatnya Ibnu Hazm yang lemah tadi. Kata jamaah ini cuma berarti bahwasanya Allah memiliki Allah punya memiliki banyak mak, mata. <clears throat> Walazal muradu ingkar hadis sifat. Dan yang dimaksud bukan pengingkaran, bukan maksudnya pengingkaran sifat-sifat tadi, yakni ain tadi wajah, tidak. Balil muradu isbatu bahkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah penetapan mata bagi Allah. Fafi isbatul ain wa isbatul basar wa isbatul riaya lihadil asya. Maka dalam <clears throat> kalam ini fafihi Kenapa dikasih damar hi? Ya kan? Al ta'wilil kalam. Ayat ini dikatakan apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Fafihi. Ini fafi hadal kalam. Fi hadal kalam isbatul ain. Mafhum? Karena di sini telah ayat seharusnya kalau kita mengikuti tentang lafadznya maka maknanya fafiha. Sebut fi kenapa? Karena maksudnya adalah fafiha dal kalam isbatul ain. Dalam ayat-ayat yang telah kita lewati kalamnya Allah Ta'ala penetapan bagi hmm, penetapan bagi Allah bahwasanya Allah punya mata. Penetapan basar bagi Allah pandangan. Penetapan riaya pemeliharaan dari Allah untuk eh, Asia untuk perkara-perkara ini. Perahu, juga Nuh, juga apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna maqtara dhalika annahu yar'a Musa alaihi salam wa yar'a safinata wa yar'a Muhammadan. Nah. Jadi di sini ada makna fa innaka bi ayunina. Nah, itu. Dan sungguh konsekuensi dan tuntutan dari penetapan mata bagi Allah bahwasanya Allah itu mengurusi memelihara Musa alaihissalam memelihara safina tidak dibiarkan semau maunya berjalan sesuai dengan tabiatnya sesuai dengan angin tidak wayar'a Muhammad dan juga memelihara Nabi Muhammad SAW diurusi diperhatikan dijaga dilindungi biri ayat subhanahu wa ta'ala maka di sini kalimat wayar'a Muhammad dan dari apa Fa'inna kabi bi ayunin dalam surat at-tur itu Wasbir li hukmi rabbika fa innaka fi a'yunina. Wasabbi hamdi. Ha? Hina lakum. <clears throat> Baik. Fala munafata. Ini penting yang penting ini, perhatikan. Fala muata ini kalimat yang paling penting harus antum perhatikan. Fala munafata baina isbatil ain wa isbatir riayah. Tidak ada saling nafi menafikan. Enggak ada saling tanakut, enggak ada saling bantah membantah antara penetapan mata bagi Allah dari ayat-ayat ini dan penetapan riaya. Nah, Allah punya pandangan, Allah punya mata dan melihat Musa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat perahu yang perahu Nuh yang tumbangi oleh Nuh alaihissalam. <clears throat> Ini yang beliau dapat Dari dalil apa? Iltizamnya ataupun muktadonya. Apa? Tuntutannya. <clears throat> Karena makna riaya bukan makna ain. Ain beda melihat. Basor pandangan. Ain mata. Riaya adalah pemeliharaan. Maknanya adalah tradisi silapatnya beda. Cuma konsekuensi lapat ain bagi Allah. Allah memandang berarti Allah memelihara. Mengurusi. Menjaga Musa menjaga Nabi kita Muhammad SAW menjaga perahunya Nuh dan yang semisalnya terkait dengan penumpangnya dan yang lainnya. Walaysa hadza ta'wilan. Nah, ini bukan sebagai takwil. Jangan dianggap bahwasanya takwil. Ya kan? Karena kita bukan menafikan datnya sifat bagi Allah ini berupa mata, berupa basar tidak. Tapi kita menetapkan mata bagi Allah dan tuntutan bahwasanya Allah memiliki mata, memiliki pandangan, memandang Musa, memandang perahunya, No, memandang perahunya apa? Petinya Musa. Ya kan? jadi pihak Yunina. Dan semisalnya ini adalah memandang benda-benda ini, memandang dat-dat ini, memandang halal ini, maka Allah juga menjaganya, meriayanya dalam inayahnya Allah. Dalam inayahnya Allah. Pertolongannya Allah bimbingannya Allah dan semisalnya. Ini bukan takwil. Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia ini adalah takwil. Ini bukan. Maka ketika ada orang yang mengatakan atau menisbatkan kepada para salaf bahwa mereka mentakwil sifat, mungkin membawakan penap, uh, eh, ucapannya Imam Bukhari, tugodda. Bertusna ala ini maknanya tugodda anta ya Musa. Katanya takwil ini bukan. Tapi dari min lawazimi min lazimil makna tusna maka tugot tugotta. Dan kita kita lewati bahwasanya ada namanya apa dilalatul lafad ala khariji ma wudi ala maksudnya dilalatul iltizam. Nah, jadi alul kalam membagi mutakalimin membagi dilalatul lafad ada tiga. Dilalatul lafad namanya dilalatul mutawafakoh. Dilalatul lafad alama ala tamami ma wudi alahu. Ini dalil mutabaqah. Ya, ain ya ain. Ya. Ain ya. ini apa? Alat untuk memandang. Untuk melihat. Itu dilalatul mutabaqah. Dilalatul lafad ala juz'i ma wudi alahu. Yani dilalatul tadammun. Nah, Dilalatul lafadz ala kharji ma udallah dilalatul iltizam. Dan di sini ini apa? Mengambil lazim daripada makna Allah itu melihat Musa melihat perahunya Musa, eh melihat, melihat perahunya Nuh, melihat petinya Musa yang dialirkan di air itu adalah Allah memeliharanya, menjaganya. Ini bukan takwil. Mereka kata, laisa hadza min ta'wil bal hadza ayat. Bal hadza sarihul ayat. Bahkan termasuk ayat yang sariha. Ini namanya bamir idafati sifalil mausuf. Bal al ayat sariha atau ayat dilalanya ayat yang sangat jelas gamblang bahwasanya Allah melihat Musa, melihat Beraunya Nuh, melihat petinya Musa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Maha menjaganya, memeliharanya, melindunginya dan semisalnya. Wa Allah subhanahu bayana hadha. Wa anna Allah jalla wa jalla wa ala ra'a safina. Sungguh Allah menjelaskan perkara ini dan sungguh Allah jalla wa ala memelihara, menjaga, mengopeni perahu yang berlayar di saat bumi ditenggelamkan oleh Allah SWT. Wa ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Muhammad dari tadi wa innaka fi ayunina. Wa ra'a Musa sallallahu alaihi wasallam. Ra'a, ra'a yar'a. Ra'a yar yar'a. <clears throat> Memelihara. Hei. Eh. Oke. apa siapa sih? Siapa? Malik. Jangan ganggu rezeki. <clears throat> Memelihara Musa alaihi Haisu apa? Suniat ala ainihi. Wajarat ala ainihi. Suniat apa? Perahunya. Atau haisu sunita ala ainihi. Mahfum? Sunita suniat. Sunita engkau wahai Musa. Nah, ala ini engkau dipelihara dijaga atas pandangannya Allah wa jarat ala ainihi jarat ini perahunya perahunya Nuh berlayar atas di atas atas pemeliharaannya Allah wa amarahum bersabar Allah memerintah mereka supaya bersabar li hukmi rabbih bi ainihi subhanahu wa ta'ala Allah memerintah mereka supaya bersabar demi taat kepada hukum Rabbnya dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat mereka semuanya, perahunya, petinya Musa. Apalagi menumpangnya perahunya Nuh dan yang lainnya. Wa kadza fassara dzalika fi hadits Dajjal Wa kada fasara dalika fi hadis Dajjal wa qala inna rabbakum laysa bi a'war <clears throat> Dan yang seperti ini juga supaya kita memperhatikan Rasulullah SAW menafsirkan dalam hadis Dajjal. Maka beliau berkata, Inna rabbakum sungguh Rabb kalian tidaklah awar. Maksudnya, Allah memiliki mata yang lengkap sempurna, yakni dua. Karena awar itu adalah Bahasa yang kita kenal dengan lafaz awar maksudnya apa? Satunya cacat. Belu. nanti belu? Orang sini bilang belu. Belu. Nah, tanya Pak Ibni. Cinteng maksud Jawanya. Cinteng, belu. Apa? Kecil dan semisalnya buta sebel, sebelah. Karena Allah bukan matanya, bukan buta sebelah berarti apa? Matanya lengkap dua. Fabayan anna lahu ainan hakikatan. Maka Allah menjelaskan bahwasanya baginya mata yang sebenarnya. Ad-dajjalu a'waru wallahu laysa bi a'war. Dajjal itu awar, jinteng, PC, buta sebelah dan Allah tidak buta sebelah balau ainani salimatani. Bahkan bagi Allah Ainani dua mata yang keduanya apa? Tidak cacat salimatani. Salim artinya apa? Tidak cacat. Salim. Nah itu. Amal salim selat selamat tidak cacat. Nah, itu sebagaimana <clears throat> bagaimana pas bagaimana kalau kita ini Tanya kepada anak yang baru lahir. Bukan laki dan perempuannya yang tanyakan tapi apa? Apakah salim? Nah, cukup. Laki perempuan sama saja. Yang penting apa? Salim artinya salim apa? Sikile ya lengkap. Jari-jarinya lengkap. Kupingnya lengkap. Nah, bukan kuping tiga per jari dua belas. Nah, bukan itu. Adabnya apa? tanya apa? Salim atau Nah, mudah-mudahan salim, mudah-mudahan selamat. Selamat artinya apa? Tidak cacat, bukan lanang atau wedok. Nah, pan lanang sewenang, wedok wah wedok. Nah. <clears throat> Jadi adabnya adalah tanyanya apa? Salim atau tidak salim? Yang penting sel selamat, lengkap semua, ya kan? <clears throat> Jadi maknanya apa? Bahkan Allah memiliki dua mata yang keduanya salimatani. Tidak ada cacat. La awaro fihima. La awaro. Bukan la auro. La awaro. Bukan aur, la auro. La awaro tidak ada cacat di dalam kedua pada kedua matanya Allah. Wala naqsa tidak ada kekurangan. Awar nakes ini adalah lawan daripada selamat. Perhatikan. Hasan. Perhatikan. Awar nakes lawan daripada sel selamat. Jadi kedua matanya Allah adalah keduanya mata yang tidak ada cacatnya lain dengan matanya ada jal satunya cacat seperti apa sebiji anggur yang apa melet meletus tidak jal beda dengan dajjal falau ainun awro ainun awra kenapa ainun awro bukan ainun awar bukan ainun awar Aura ini jamak apa? Naat daripada ain. Ain itu mu'annas. Maka sifatnya pun mu'an mu'annas. Falau ainun aura'u. Nah, bukan aura'un, aura'u. Guru munsarif. Awar juga guru munsarif. Awaru, bukan awarun. Falau ainun aura'u. Seperti hamra'u. Nah, guru munsarif. Jadi Beda dengan Dajjal. Dajjal matanya adalah aurok. Matanya cacat. Ka'anaha inabatun. Bukan ambatun. Inabatun. Seperti apa? Sebutir atau sebiji. Apa? Anggur yang meletus. Tof yang meletus. Wa syara ila ainihi alaihi salatu wassalam. Yani ana ainun haqiqatun. Beliau ketika menyebutkan mata bagi Allah adalah mengisrakan kepada matanya begini. Allah punya mata. Nah, sambil begini. Inna Allah lesa bi'akwar. Mengisarkan kepada mata. Berarti mata yang sebenarnya. Bukan mata bimana apa? Ilmu. Bukan mata bimana zat. Dan yang semisalnya bukan mata bimana kudro. Tapi mata yang sebenarnya. Apa ya, kuat Tapi mata yang sebenarnya. Maka dikatakan wa asara ila ainihi. Bukan Rasul itu mengkaifiakan, bukan kok menyerupakan matanya Allah dengan matanya beliau. Tidak. Tapi mengisarkan bahwasanya mata yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang Rasul yang paling tahu tentang penetapan mata bagi Allah. Ayatnya pun turun kepada kepada beliau alaihi wasallam rasa kami sri syai alam yakul lahu kufuwan ahad dan semisalnya Hal lamu lahu samiyah. Hanya nafi di sini. Hal ta'lamu lahu samiyah hanya nafi. Ya ini enggak ada baginya Allah nadir serupa. Sami mananya serupa. Wa aksaru ashabil kalam <coughs> wa arbabil kalam waman bulia buliya bita'wil. Apa makna bulia? Hmm. Apa makna bulia? Hmm. Hmm. Kena balak, kena musibah. Dan kebanyakan nasabul kalam, yakni ilmu kalam maksudnya. Kebanyakan orang-orang yang gandrungi ilmu kalam, kebanyakan mereka mereka tokoh-tokoh arbab tokoh. Arbab itu tokoh dikatakan ini. Arbab itu tokoh. Pembesar-pembesar ilmu kalam waman bulia bitakwil dan orang-orang yang kena musibah dengan takwil layat ma'inu ilaha hadil akhbar. Mereka itu enggak merasa tenang. Dalam jiwa mereka itu enggak merasa tenang dengan khobar-khobar yang, di, yang diberitakan dalam Al-Quran atau dalam sunnahnya Rasulullah SAW tentang Allah itu punya mata. Enggak enak dalam jiwa mereka. Gatelen. Ngerti gatelen? Hmm? Gatelen maka kepengen apa? Mentawil saja. Itu jenis gatelen kalau sekian. Ngerti gatelen? Gereketan aku udah mentawil. Enggak mau menerima secara dohirnya. Mereka kan layat ma'inuna. Layat ma ila hadil akhbar wa inna ma yu'awilunaha ala ghairi ta'wilihannya saja mereka mentakwil ayat-ayat ini di luar pentakwilannya di luar penafsiran yang benar wa yanfuna sifatillah azza wa jalla mereka menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla nasallahu afiyah maka mereka bilang mata bukan mata tangan bukan tangan tapi apa mata dikata dibilang ilmu Tangan dibilang kekuasaan. Istiwa dibilang menguasai. Dan yang semisalnya semau maunya. Turun dibilang bukan Allah yang turun tapi rahmatnya atau malaikatnya. Dan seterusnya. Mahfum? Wa ya yakununa fi jam'i sifat nah, kuliah ya fi ta'wil. Wa kada. Hada dia untuk apa? tambi Kafnu tasbih. isim isyarah. Artinya apa? Ya seperti ini mereka. Kita supaya memperhatikan mereka itu keadaannya kunun. Keberadaan mereka itu dalam semua sifat. Seluruhnya ditawil. Wa ada min fasadil ukul. Tengok. Itu termasuk rusaknya akal. Atau akal yang rusak. Ini berangkat dari akal yang rusak. Wa fasad tasawur dan rusak suatu penggambaran dalam benaknya. Tasawurnya rusak. Pemikirannya rusak. Wadu'fil iman dan kelemahan iman. auzawat berarti kan atau hilangnya iman. Karena imannya nggak ada, maka berangkat dari iman yang nggak ada tadi semuanya diingkari. Dan ini ya perhatikan kalau kita melihat di negeri kita ini di IAIN, di UNMU dan kawan-kawannya itu ya wis ngene iki kelakuane wong-wong iku. Dan itu bicara masalah sifat-sifat Allah, bicara masalah datnya Allah, semau-maunya. Itu hanya dipreteli sifatnya, enggak diridhoi. Tuhannya, Rabbnya, sesembahnya itu dipreteli sifatnya. Diingkari, Allah yang mengabarkan sifatnya punya mata, dia bilang enggak. Allah yang mengabarkan bahasanya Allah punya tangan, dia bilang enggak. Allah mengabarkan bahasanya dia beristiwa tersarnya, dia bilang enggak. Enggak terima. Apa? Nanti kita bilang yang kita yang menetapkan sifat-sifat ini dibilang apa? Kalian tukang menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Musabbihah, mujassimah. Seperti itu. Mereka lebih beda. Hah? Mereka itu ahlul bidah. <clears throat> Dan ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Dijelaskan bahwasanya mereka ahlul bidah. Itu masuk bid'ahnya syairah, bid'ahnya jamiah, bid'ahnya mu'tazilah. Yang merebak, menyebar di pertengahan kaum muslimin. Ini yang harus dijelaskan. Kalau enggak, kapan manusia akan terentas dari kesesatan dalam masalah ini? Kalau kita takut nanti akan terjadi perpecah belahan, terjadi perseteruan dan yang lainnya. Kita demi mengentas kaum muslimin dari jeratan taktil. Maka dikatakan kemarin tauhid ilmi khabari ada berapa lawannya? Dua. Apa? Taktil dan tasfi nah, Taktil dan tasfi atau tamsil. Kapan ada tasfi maka batal tauhid haidal ilmi khabari. kapan ada taktil juga demikian. Nah, mereka ini membatalkan tauhid mereka. Perhatikan itu. Kayak begitu dibilang SAG sarjana agama. Profesor, misalnya doktor. Pada dasarnya mereka adalah merongrong haknya Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifatnya yang Allah ridai. Yang Rasulullah sebutkan. Maka dikenal mereka adalah alul bidah. Ha. Nah, kok bisa kemudian salafi Tiba-tiba apa? Karena ingin punya satu lembar ijazah, sekolah nangguni alul bidah. Preketek. Nah, itu. Untuk preketek. Preketek salafi, preketek. Untuk teh nenek-nenek tuh tua. Ayo. Nah, itu. <clears throat> Perhatikan. Gara-gara ini apa? Punya satu lembar ijazah. Kalau seolah-olah bahwa saya kalau nggak punya ijazah nggak bisa ngomong benar. Bahkan karena butuh jasa maka dia akan bisu di sana. Nggak akan mengingkari al-bid'ah. Akan bi, bisu dan tuli. Nah. Jublek, ngerti jublek? Nah. Jublek, jublek apa? Tuli. Nah. Tuli. <clears throat> mata pun nggak berguna, punya mata nggak berguna. Yang seharusnya mengingkari al-bid'ah dan meninggalkannya malah Piye Pak, aku oleh nilai apik Pak. Ya, mumtaz. Nah. Berarti <clears throat> kan itu. Tengok di sini, wa min fasadil ukul. Itu termasuk rusaknya akal. Wa fasad tasawur, rusaknya tasawur penggambaran. Sehingga mengingkari tadi, wa du'ful iman dan lemahnya iman au zawalihi. Hilangnya iman. Tengok, ini namanya Sabin Bas. <clears throat> Kalau ingin punya ijazah, Ya, melalui organisasi kita belajar, kita ini, kita ini. Wa ayyu mahdurin wa ayyu hadarin fi isbatiha kama aradallahu ala wajhil billah. Wa ayyu mahdur. Ya kan? Halangannya apa toh? Bahayanya apa? Dalam penetapan sifat-sifat ini bagi Allah. Sebagaimana Allah menginginkan di atas segi yang layak bagi Allah. Apa halangannya? Enggak ada halangannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, "Laisa kami kamislihi syai'un. Datnya Allah enggak serupa dengan semua dat. Demikian juga sifatnya Allah enggak serupa dengan semua si, sifat yang dimiliki oleh makhluk. Mereka kata min guri tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala ta'wilin. Apa halangannya? Apa bahayanya menetapkan sifat-sifat ini sebagaimana Allah inginkan di atas segi yang layak bagi Allah tanpa harus kita menyelewengkan, tanpa kita mengingkar, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita mentakwil balada min kamalihi. Bahkan di antara kesempurnaan Allah Allah punya mata. Nah, itu di antara sifat kesempurnaan Allah punya mata. Karena mata itu bagi Allah adalah sifat kesempurnaan baginya. Mata bagi manusia sifat kesempurnaan bagi makhluk. Manusia boleh punya mata biar sempurna. Allah nggak boleh punya mata. Enak sendiri. Tengok. Manusia boleh punya tangan Allah tidak boleh punya tangan. Seenaknya sendiri. sendiri. Kalau dirinya nggak punya tangan, apa sempurna? Siapa yang enggak. Tapi kenapa kalau Allah punya tangan nggak sempurna? Nah itu namanya apa? Karena akal yang sudah rusak. Khawatir nanti kalau Allah ditetapkan Allah punya tangan maka akan sempurna dengan tangannya makhluk. Padahal Allah telah bilang, lesa kami sendiri, Tangan Allah bukan seperti tangannya makhluk. Seharusnya seperti itu. Fa bahwa ilahun yu'badu lahu sam'un walau basarun walau rahmatun. Bahwa maka dia Allah ilahun sesembahan. Yu'bad. Sesembahan yang diibadahi memiliki pendengaran, memiliki pandangan. Walau rahmatun memiliki rahmat, memiliki walau ghadab memiliki kemarahan, walau ridha memiliki ridha. Kullu min sifatil kamal. Tengok. Seluruhnya ini termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah yastahiqqu biha ayyu bada wa yu'azzam. Dengan sifat-sifat ini Allah ini berhak untuk diibadai dan diagungkan. Maka jangan gampang dirayu oleh orang. Ayo kita kuliah ke sana. Biar apa dapat apa? Dapat S2. Ya kan? Jadinya apa? Super sinting. Nah, nah itu. Jadinya super sinting. S2. Super sama sinting. Nah, kenapa? Karena kesehatan dari mereka orang-orang yang merampas haknya Allah dibiarin sah, saja yang penting apa dapat ijazah. Hmm. Nah itu. Di sana alul beda. Enak saja menjadi santri alul beda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya kan? Nanti tiba-tiba apa? Mengingkari sifat-sifat Allah, Santrinya yang mengaku salafi di depannya tinggal Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ijazah, ijazah, ijazah. Nah. Ayo. <clears throat> Dibilang mahasiswa pula. Belum lagi nanti digandeng di situ apa? Ada mahasiswi di sebelahnya. Ya kan? <clears throat> Wa ta'dimin wa ajuzlalin fi isbati dzatin laisa sifatun. Sekarang pengagungan yang mana? Pembesaran bagi Allah yang mana? Menetapkan dat yang nggak punya sifat. Mau mengagungkan datnya Allah sebenarnya kan sifatnya diingkari? Nggak jadi. Ada dat tanpa sifat tersebut. Mungkin masya Allah, mungkin Tapi sifat baiknya nggak ada baiknya, nggak ada putih, nggak ada hitam, nggak ada mulus. Terus kayak apa tadi? Ya Ada sebulan punya zat tinggi besar Kan enggak ganteng, enggak apa, nggak ono sifat iblas. Mesti jadi. Jadi yang nggak jadi. Demikian juga bagaimana mengagungkan Allah punya zat tapi enggak punya sifat, Enggak punya mata, enggak punya tangan, Enggak bisa ketawa, ya kan? Apa? Masih mendingan apa? Berhalanya apa? Sesebanya musyrikin. Kadang gede besar, tinggi, hitam, putih, atau mungkin apa dikasih jeruk enggak mau makan dan semisal semisalnya. Ya kan? Kayak tokongnya zina. <clears throat> Makan itu. Hal yakulu hada akil apakah ada orang yang berakal ngomong seperti ini? Pengagungan terhadap dat sementara nggak punya sifat. Datun la salah sifatun. Apakah ada orang yang berakal ngomong seperti ini? Nggak ada. Kalau memang dia berakal nggak ngomong seperti itu. La salah illa al adam. Nggak ada bagi dat kecuali Al-adam ini apa? Tidak ada memiliki. nggak ada, nggak ada hakikatnya. Laisala sifatun illal adam. Enggak ada sifat bagi dan tadi kecuali al-adam. Adam maknanya apa? La syai'ah. Enggak ada sama sekali. Maka perhatikan mereka para Jahmiyah ini tuntutannya mereka menyembah makdumat. Apa menyembah? Apa menyembah makdumat? Menyembah sesembahan yang enggak ada. Kalau musyrikin menyembah apa? Jamadat menyembah benda-benda mati masih mendingan musyrikin. Sesembahnya masih ada anak rupane. Ya kan? Maka nah, itu jamiyah Mu'tazilah, ini konsekuensinya mereka adalah menyembah jamadat, menyembah menyembah makdumat. Sesembah mereka enggak ada. Karena dat enggak ada sifatnya enggak ada, Enggak ada dat enggak ada sifatnya enggak ada, Enggak ada wujudnya. Tapi <clears throat> perhatikan soal يؤخذ من من من الحديث إثبات العينين وأن لله ini maksudnya artinya demikian Syekh apakah diambil dari hadis ini penetapan dua mata bagi Allah dan bagi Allah itu dua mata jawabannya na'am Allah punya dua mata misluma qala ahlu sunnah semisal apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah inna lillahi aina ini sesungguhnya bagi Allah itu dua mata Kama dala alai itlaqul ayat sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mutlak tentang watat sribi ayunina dan yang semisalnya. Fa innaka bi ayunina. Wal arab tutlikul jam'a alal alal musanna ida urida bi al agama. Atau ida bi taqdim Orang Arab itu mengungkapkan jamak mengungkapkan menyebutkan lafaz jamak atas isim yang musanna jika diinginkan dengan penyebutan itu untuk pengagungan. Jadi lapat jamak disebutkan diucapkan pada perkara yang musanna yang musan musanna apa musanna dua kama qala jalla wa sebagaimana firman Allah jalla wa ala faqad sabat qulubukuma kulu Hum. Jamak atau musana ini? Jamak. Musananya apa? Kolbani. Kolbun, kolbani, kulubun. Sekarang kuma untuk berapa? Untuk dua, dua orang. Dua orang artinya berapa? Dua orang artinya berapa? Du, dua. Dua orang, ada dua sama itu artinya berapa? Du, dua. Kita bilang, Fakot sahabat kuma kulub hati-hati kalian yang banyak. Nah, kalian berdua. Kulu bukuma. Jadi di sini dua disebutkan dengan jamak. Kenapa? Karena untuk pengagungan. Wa huma Aisyah wa Hafsah. pertelaan huma ya kan? Kolbani. Wa Keduanya adalah Aisyah dan Hafsah. Lahuma kolbani keduanya ya kan dua orang ini cuma punya dua hati dua tok Aisyah hatinya satu Hafsah hatinya satu tapi takbirnya apa kuluk kuluk, wa udhifa ilal musanna qalbani dua hati di kepada al musanna maka disebut dengan waqad sabat kuluk kuluk bukuma. jadi nggak dibilang waqad sabat qalbakuma ya kan waqad sabat kolbakuma tidak tapi apa? Kulubukuma. Jadi jama ini disebutkan diungkapkan oleh orang Arab untuk perkara du, dua. Ketika diinginkan dengannya takzim pengagungan. Demikian juga wa ayunina wa bi ayunina nun lil agama. Nun lil agama. Nun yang mana? Mana dar? Nun yang mana? Nun damir. Ayah. Nun damir mutakal mutakallim bi ya, iya, ayunina. Nun damir lem ini untuk pengagungan. Bi ya, iya, ayunina. Bukan kok bi ainai. Bi ainaina. Nah, bukan bi ainaina. Kenapa? Karena sini adalah damirnya damir jamak maka dua mata disebut dengan ja jamak. Dua mata dijamakan Kenapa? Karena saya kaitannya dengan nun ja, jamak. Nun apa? Zamir nahnu li ta'dim. Wahuma ainani padahal ayun. Di sini adalah cuma dua mata kamakalah. Faktau aidiyahuma. Faktau aidiyahuma. Aidiyahuma. Aidi ini sama dari kata yadun. Yadun yadani. Yadun. Masalahnya apa? Ya, dan tapi jamaknya apa? Aidi. As-sariq was Nah, dua mat, dua dua tangan. Falama adafa ila dhamir musanna jamaah. Maka tatkala didapatkan pada dhamir musanna maka di jamak dibentuk kalimat jamak. Faqta'u aidiyahuma. Bukan faqta'u ya dai hima. Tapi aidiyahuma. Nah. Kalau aidiyahuma wa huma yadani yadaihima yadayhima falamma sa'at tafsil sanna kama kala khalaqtu bi ya, maka memang datangnya untuk tafsil tatkala untuk tafsil maka di tasniyakan khalaqtu bi yadayya fasannahuma wa awdaha subhanahu wa ta'ala baik itu bisa kita cukupkan sudah agak capek karena suaranya habis selagi bisa kita ulang lagi sedikit kita tambah lagi pengulangannya insyaallah alhamdulillah